mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, maka Allah akan pahamkan ia dalam masalah agama. Jadi kalau pian saat ini mau duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian juga hadis-hadis Rasulullah, maka ini adalah salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan dari kita semua kebaikan, dari pian, dari ulun, menginginkan dari kita semua kebaikan karena mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih yang Rasulullah sebutkan bahwa tanda kebaikan itu adalah ketika kita mau untuk memahami agama ini dan duduk belajar bersama-sama dan mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk dari orang-orang yang bisa melaksanakan ini semua karena ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita berbicara hadis, Pak, jamaah sekalian bahwa kalau kita sudah sebutkan hadisnya di Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim, maka itu insya Allah hadisnya sahih. Tidak usah ditanya lagi apakah hadisnya sahih atau tidak. Kalau sudah dengar dari Bukhari dan juga dari Muslim, maka ini hadisnya sahih. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim mensyaratkan untuk memasukkan ke dalam hadis dari kitab beliau itu tidak beliau masukkan kecuali hadis tersebut sudah beliau teliti dan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Dan para ulama menyebutkan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yang ada saat ini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan diriwayatkan Imam Bukhari ketika setelah selesai meneliti hadis ini sahih apa tidak. Satu persatu perawinya, satu persatu yang meriwayatkan hadis tadi diteliti oleh Imam Bukhari. Ketika beliau sudah melihat bahwa perawinya semuanya tidak pernah berdusta, akhlaknya baik, tidak ada penyimpangan di dalam masalah akidah dan lain sebagainya. Dan beliau sudah melihat bahwa kalau dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan itu tidak ada yang bertentangan dengan hadis ini, dan hadisnya kesimpulannya sudah sahih, beliau tidak langsung masukkan ke dalam kitab beliau. Beliau sholat istikharah dulu, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hadis ini akan kita masukkan ke dalam Sahih Bukhari atau tidak? Ini saking bagaimana telitinya dan bagaimana berhati-hatinya Imam Bukhari ketika memasukkan hadis ke dalam kitab beliau. Jadi kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, insya Allah hadisnya sahih. Nah hadis yang akan kita bahas pada hari ini adalah insya Allah hadisnya sering kita dengar bersama ya mungkin ini hanya untuk sekedar mengulang bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abu Hurairah pernah meriwayatkan kata Abu Hurairah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita apa ceritanya Inna thalathatan min bani Israel abrasa wa aqra wa a'ma fa arada Allah an yabtaliyahum Dahulu kata Rasulullah dari kalangan Bani Israel ada orang yang Allah uji mereka. Ada tiga orang. Yang pertama adalah Allah uji dia dengan penyakit yang ada di kulitnya. Orang yang kedua Allah uji dengan penyakit yang ada di, ke di kepalanya sehingga rambutnya tidak tumbuh. Orang yang ketiga Allah uji, Allah ambil penglihatannya sehingga dia tidak mampu untuk melihat. Ini ujian dari Allah yang pertama. Tapi Allah ingin uji mereka dengan ujian yang berbentuk lain. Faba'atha ilaihim malakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat kepada mereka terpisah satu persatu. Kemudian yang pertama kali didatangi adalah orang yang punya penyakit kulit. Malaikat ini bertanya kepada orang tadi, ayu syai'in ahabbu ilaika kalau seandainya engkau ditanya kata malaikat ini tentu saja malaikat ini datang dengan menyerupai manusia sehingga dia tidak tahu bahwa yang datang ini adalah seorang malaikat ayu syai'in ahabbu ilaika kalau engkau ditanya kata malaikat ini, kalau engkau menginginkan sesuatu apa sih yang paling engkau inginkan dan paling engkau sukai ketika engkau hidup di dunia ini? Kaget yang ditanya tadi loh, ini kok bertanyanya seperti ini. Nah, kemudian orang ini pun menjawab, kata dia, laun hasanun wa jildun hasanun yudhibu anni alladhi qad qadarani nasu bihi. Yang paling aku inginkan, kata dia, adalah kulit yang bagus dan warna yang bagus dan sembuh dari penyakit ini sehingga aku terbebas dari celaan manusia. Kemudian sahahu fadhahaba anhu qadharahu. Lalu malaikat ini mengusapkan tangannya kepada orang yang terkena penyakit tadi sehingga Allah sembuhkan dengan izin Allah penyakitnya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Malaikat ini kembali bertanya, "Ayul mali ahabbu ilaika?" Ditanya lagi oleh malaikat ini, "Apa harta yang paling engkau sukai ketika engkau hidup di dunia ini?" Qala al-ibil. Subhanallah, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia nikmat yang pertama kesembuhan, Allah berikan lagi nikmat yang lain. Ditanya, "Apa harta yang paling kau sukai selama engkau hidup di dunia?" Qala al-ibil. Kata dia onta. Kemudian dia diberikan onta yang mengandung dan hendak melahirkan. Kemudian didoakan, "Barakallahu lakafi. Semoga Allah memberkahi apa yang telah diberikan ini. Kemudian malaikat tadi pergi bertahun-tahun maka beranak pinaklah onta tadi sehingga diuraikan bahwa orang ini memiliki satu lembah onta bayang bayangkan satu lembah onta tuh sudah kadang awal lagi dihitung ontanya berapa ikung saking banyaknya kemudian malaikat datang kepada orang yang kedua yaitu orang yang punya penyakit di kepalanya sehingga rambutnya tidak tumbuh sama pertanyaannya ayu syai'in ahabbu ilaika apa yang paling engkau sukai ketika engkau hidup di dunia ini? Kemudian orang yang punya penyakit di kepala tadi pun menjawab, aku ingin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku bisa mendapatkan rambut yang bagus dan aku bisa terhindar dari celaan manusia karena penyakitku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan orang tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali ditanya orang tadi, ayul mali ahabbu ilaika. Orang tadi pun kembali ditanya, kata malaikat tadi, apa harta yang paling engkau inginkan selama engkau hidup di dunia? Kata orang tadi, al-bakar. Orang yang kedua ini menjawab, sapi. Kemudian diberikanlah kepada dia sapi yang mengandung dan hendak beranak pinak. Kemudian diriwayatkan, malaikat ini pun juga mendoakan mudah-mudahan Allah memberkahi hartanya. Dan sampai pada saat itu diriwayatkan bahwa dia juga memiliki satu lembah sapi. Saking banyaknya sudah kata kau dihitungi lagi. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang buta. Orang yang tidak melihat. Kembali ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apa yang paling kau inginkan selama engkau hidup di dunia? Maka dia pun menjawab, Aku menginginkan Allah menyembuhkanku dari kebutaanku. Sehingga aku tidak diejek dan tidak dihina oleh orang lain. Kemudian malaikat tadi juga menyentuhkan tangannya ke matanya. Kemudian Allah sembuhkan penyakitnya. Dan kemudian dia juga sama ditanya, Ayul mali ahabbu ilaika. Harta apa yang paling engkau inginkan selama engkau hidup di dunia? Kata dia al-ghanam. Kemudian kata dia kambing. Setelah itu dia diberikan kambing yang juga mengandung yang hendak melahirkan kemudian dia juga didoakan barakallahu lakafi Semoga Allah memberkahi harta yang telah diberikan. Setelah itu berjalan waktu sama. Kambingnya pun beranak pinak dengan jumlah yang sangat banyak sekali sama juga diriwayatkan bahwa dia juga memiliki satu lembah kambing. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak cukup sampai di situ menguji mereka. Allah uji lagi mereka satu persatu dengan Allah mendatangkan malaikat yang sama. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat tadi bukan dalam bentuk malaikat yang pertama. Tapi dalam bentuk malaikat yang menyerupai seorang yang miskin, seorang yang fakir, seorang yang sedang dalam perjalanan kemudian bekalnya habis dan sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dan ketika datang kepada orang yang punya penyakit kulit tadi, maka malaikat tadi juga menyerupai bahwa dia juga punya penyakit kulit. Kemudian dia pun meminta kepada orang yang punya penyakit kulit tadi, yang asalnya punya penyakit kulit, kemudian dia minta, dia jelaskan bahwa saya sedang dalam perjalanan dan saya sedang dalam keadaan kehabisan bekal dan tidak ada satupun yang saya miliki. Bolehkah saya meminta satu ekor onta yang telah engkau miliki? Apa jawaban orang tadi? al hukuku kathirah. Kata dia, saya masih banyak lagi yang perlu saya selesaikan. Masih banyak tanggungan. Masih banyak lagi keperluan saya yang harus saya selesaikan. Kata malaikat tadi, Aku mengenalmu, bukankah dahulu engkau juga sama sepertiku? juga punya penyakit kulit yang seperti ini engkau lihat padaku? Kata dia lah, aku tidak pernah seperti itu. Dan dia pun menambahkan bahwa harta ini telah aku warisi dari ayahku. Yang dahulunya juga seorang pedagang yang besar. Kemudian malaikat ini pun mengatakan, In kunta kadiban, apabila engkau berbohong, fasayyarakallahu ala mithli Semoga Allah merubah bentukmu seperti apa yang engkau lihat padaku sekarang. Kemudian orang yang kedua yaitu orang yang punya penyakit di kepalanya yang saat ini rambutnya sudah tumbuh dengan baik dan sudah bagus rambutnya. Kemudian sama ditanya juga seperti ini dan jawabannya sama. al hukuku kathirah. Aku masih banyak urusan, masih banyak tanggungan, masih banyak urusan dunia yang harus aku selesaikan masih banyak hutang yang harus aku selesaikan, masih banyak yang harus aku berikan kepadanya selain daripada engkau. Kemudian sama, ditanya, bukankah engkau dulu juga sama sepertiku, punya penyakit di kepalamu? Kata dia, aku tidak pernah punya penyakit seperti itu. Kemudian kata dia juga, harta ini telah aku warisi dari ayahku dan seterusnya. Kembali malaikat tadi mendoakan, Kata malaikat tadi, kalau seandainya engkau berbohong, maka semoga Allah menjadikanmu seperti apa yang engkau lihat padaku sekarang. Kemudian sampailah kepada orang yang ketiga, yaitu adalah orang yang buta. Orang yang buta ini berbeda. Ketika didatangi oleh malaikat tadi dan dijelaskan bahwasanya saya dalam keadaan safar, saya dalam keadaan perjalanan, dan tidak ada bekal sedikit pun karena saya sudah kehabisan, bolehkah saya meminta satu ekor kambing saja dari apa yang telah engkau miliki? Karena sudah kita ketahui tadi bahwa mereka masing-masing punya satu lembah dari hewan ternak mereka. Yang dimintanya apa? Satu ekor saja. Yang dua tadi yang awal tidak mau memberikan sedangkan yang ketiga ini apa kata dia? khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta la ajhaduka al-yawma syai'a. Ketika diminta orang yang buta tadi kata dia, ambillah sesukamu dari apa yang engkau lihat dan tinggalkan sesukamu dari apa yang engkau ingin tinggalkan. Artinya ambil saja kalau usah berhitungan. Saikung kah dua kah sepuluh kah seratus kah silahkan ambil. Aku tidak akan pernah pamalar dalam masalah ini kepadamu. Karena dulu aku juga pernah seperti ini Lalu malaikat ini pun mengatakan, Amsik malak. Sudahlah, kata malaikat tadi. Tahan saja hartamu. Sesungguhnya aku adalah utusan Rabbmu. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk menguji kalian bertiga. Dan Allah telah marah dan murka kepada kedua temanmu. Dan Allah meridhoi telah apa yang telah engkau lakukan. Nah, jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa hal penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, betapa banyak orang yang bisa selamat dalam ujian musibah. Tapi betapa banyak orang yang tidak bisa selamat dalam ujian kenikmatan. Karena kenikmatan itu juga adalah sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua. Dua orang yang awal tadi mereka bisa selamat dalam ujian ketika Allah berikan kepada dia penyakit. Ketika Allah timpakan kepada mereka kemiskinan, tapi mereka tidak selamat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada mereka nikmat berupa kesehatan dan juga berupa materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian kata Allah Subhanahu wa taala bisyarri wal khairi fitnah dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan. Artinya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu juga sebuah ujian kepada kita. Apakah kita semua bersyukur? Apakah kita semua bisa memakainya dalam kenikmatan kepada dalam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sebenarnya hakikat daripada syukur itu bukan hanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah saja tidak. Tapi hakikat syukur yang sebenarnya adalah ketika kita bisa memakai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya harta yang berlimpah kalau kita tidak pernah memakainya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kalau kita tidak pernah membaca Al-Qur'an? Apa gunanya kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita kalau kita tidak pernah menggunakan kesehatan tersebut dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian juga di antara faidah di antara pelajaran juga yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah syukur itu akan menjaga kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita bahkan akan menambahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid kalau seandainya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmat tersebut dan kalau kalian kufur terhadap nikmat tersebut, kalian tidak mensyukurnya sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala akan sangat pedih. Dan manusia, Pak, jemaah ya, sekalian, kita semua tabiat kita sebagai seorang manusia itu pasti akan melihat kekurangan yang Allah titipkan kepada kita. Kita akan cenderung melupakan kelebihan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita diberikan nikmat satu minggu, tapi ketika Allah uji dengan sakit satu jam, maka kita akan mengingat yang sakit tersebut dan melupakan satu minggu yang sehat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat berupa harta yang banyak. Kita akan melihat orang lain yang lebih kaya daripada kita dan merasa kekurangan. Percayalah bahwa kita sebagai manusia tidak akan pernah puas. Dan orang dan seorang hamba yang paling beruntung adalah orang yang bisa melihat dan mencari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kemudian mensyukuri. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah sebenarnya nikmat yang patut kita syukuri dan harus kita syukuri itu bukan hanya ketika kita mendapatkan rezeki berupa materi dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling harus kita syukuri dalam hidup kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, dari sekian miliar manusia, yang saat ini hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih pian semua untuk duduk saat ini mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang begitu besar sekali. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama hiya a'malukum uhsiha lakum wa uwaffiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah alaihi Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya amalan yang kalian lakukan, ibadah yang kalian lakukan. Ibadah yang kita lakukan loh Pak, ya. sujud, ruku, puasa dan lain sebagainya. Innama hiya a'malukum. Itu adalah amalan kalian uhsiha lakum. Aku kumpulkan amalan tersebut, aku hitung amalan tersebut wa uwaffiha lakum. Aku berikan ganjarannya kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah alaihi. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan di catatan amalannya maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak kalau kita beribadah itu Pak terbuka hati kita untuk beribadah demi Allah Pak ini adalah satu hal yang patut dan paling pantas untuk kita syukuri. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita nikmat kesehatan, tidak bukakan hati hati kita untuk beribadah kepada Allah. Demi Allah satu sujud pun kita tidak akan pernah bisa lakukan kepada Allah. Kalau Allah tidak berikan kepada kita kesehatan, satu langkah pun tidak akan pernah bisa kita langkahkan kaki kita untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sombong ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat ulun sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mampu menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.